Adha ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ada umur hidup di dunia ini. Disehatkan oleh Allah taala batang tubuh kita merupakan nikmat besar. Di mana sehatlah yang menyampaikan kita ke sini dan seluruh kegiatan apapun yang kita lakukan tanpa kesehatan tidak bisa dilakukan. Alhamdulillah. Maka dengan sehat itulah orang hidup di dunia ini lupa daratan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun katsirun minan nas." Ada dua nikmat umatku sering lupa. Tujuan hidupnya tuh lupa dengan adanya dua nikmat yang diberi oleh Allah. Yang pertama batang tubuhnya sehat, yang kedua waktu kosong. Istilah adik remaja sakulahan parai. Sehingga dengan waktu yang kosong itulah dia menggunakannya salah sasaran. Kita Alhamdulillah Sehat digunakan untuk menuntut ilmu pengetahuan Sudah berulang kali kita bicarakan kelebihan menuntut Sampai Imam Syafi'i itu berkata Talabul ilmi afdalu min salatin wa siyamin wa hajjin Menuntut ilmu itu lebih besar pahalanya daripada sembahyang sunat. Puasa sunat. Haji sunat. Karena menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau ada orang mengajak Julah, lah Kita tulahkan orang berbacaan di ya hari ini beribadah di sini kau anak baca Quran aku anak beribadah tujuan hidup ini beribadah taulah ikan kawalahan kita baik hadir ke majelis taslim lebih afdal daripada sembahyang sunat daripada puasa sunat haji sunat Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini Taufik dan hidayah ada Sekian banyak orang di lingkungan kita Alhamdulillah kita diistimewakan oleh Allah Ada Alhamdulillah Ada nak ada tulang Memasak gini Sibuk Hari raya Jarmasina pada saat dua hari hanya sibuk memikirkan itu ya. Padahal menuntut ilmu pengetahuan adalah wajib ketinggalan. Ada orang bertakul guru ya. Parah ya hari ini juga. ya apa? Aku kada nama parah parah. Ya. Apa yang kita sibukkan tentu tidak lain adalah kesibukan kita ini ilmu dan ibadah. Jangan tergiur dengan dunia. Apalagi pembicaraan kita ini masalah hubungan kewajiban sembahyang. Kita ulang-ulang. Kelebihan sembahyang sudah kita bicarakan yang walaupun sempurnanya nanti sebelas kelebihan sembahyang kadada tidak ada di dalam ibadah yang lain sebelas ini. Kenapa kami mengangkat ini tidak lain adalah supaya merasa besar. Menganggap sembahyang itu besar di dalam hati. Begitu besarnya anggapan sampai Ali bin Abi Thalib yang dikenal oleh Rasulullah yang dipuji oleh Rasulullah ana madinatul ilmi wa aliyun baha adat alwi berkata ana madinatul ilmi wa aliyun baha ana madinatul ilmi wa aliyun baha kita tahu harus atau teng teng teng teng dulu pun ceritanya panjang aku adalah kotaknya ilmu Ali adalah pintunya maksudnya kalau hendak bertanya masalah yang sepele aja yang enteng-enteng Ali kalau hendak bertanya masalah yang berat, nah itu saya. Yang enteng-enteng saja, nanti cukup. Mendengar Jibril. Mau baca Jibril hebatnya Ali itu. Aku coba ucapan Muhammad itu dapat dipertanggungjawabkan kah tidak kah? Sedikit kisah berupa Jibril rupa orang tua betungkan tok tok tok tok kejar betungkan Rasulullah bersabda apabila umur lebih daripada 40 tahun dalam hadis itu kada batungkat mewaris takabur jadi pun guru tarik batungkat yang nyaman dan awalkan itu mesti mengamalkan hadis Rasulullah. Apa kurang Itu hadis Rasulullah. Apabila umur lebih 40 tahun kada batungkat itu mawaris kita Jadi orang batungkan itu orang mengamalkan hadis Rasul. Aku masih ingat waktu ziarah ke Sakumbol guru sedang sakit-sakit. Sin batungkan. Ambilakan tungkat ini, berdiri sini. Bakri, bon, al-asar, lima asa al asa lima asa ngerti lah Orang nang betungkat ini adalah bagi orang nang masa maksiat, nang maksiat. Maksudnya tua umur sudah banyak maksiat. Ala asa lima asa sambil titik baju mata sendiri. Ala asa lima asa. tungkat Nabi Musa nah sedikit lagi dari Nabi Shu'aib min Tuhabalel dari kayu fukaha yang dicampakkan oleh Musa menjadi ular yang besar dari kayu fukaha ujar orang kampung kayu fukaha Dan kayu fuka ini adalah yang diulah dari kapal Nabi Nuh misalnya. Itu jadi hebat. Balarang pasar kuahan. Kelebihannya sembilan. Belum bicarakan ya, ini harus yang sembilan ini yang menjual kayu fuka harus bayar. Promosi promosi kayu dalam surga tiga negara nang ada pertama Mesir kedua India nang ketiga Mesir India dan Turki Mesir India Turki itu nak aslinya kayunya adapun di Indonesia kadang kayu pokah tuh kadang jadi nak ada biji salah. nah, atau nang di bawah tuh diulah tasbih talikin lagi itu bibinian mangateknya tapi dua hanya nah kembali kepada Sayyidina Ali batongkat Ibrahim berupa orang berupa orang tua kita membuktikan kedalaman ilmu Sayyidina Ali idza qama ila salah irta'addat mafasiluh Sayyidina Ali kalau beliau berdiri sembahyang yang gemetar seluruh batang tubuh. Jauh mentai Sayyidina Ali itu bila sini sembahyang itu menggetar. Kita sampai sana kah ilmunya? Tidak. Lebih jelek lagi anak-anak sembahyang jantik kering awam. No. no. Nang saiku pulang babata jantik lagi. No. Sembah yang kaya di hulu-hulunya. Padahal kada tahu keistimewaan yang sembah. Datang Sayyidi, datang Jibril lawan Sayyidina Ali berhadapan rupa orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Tuhan rasulullah karena tahu lagi alih ada maiti bang orang Tuhan datang alek awal datang lagi juga punya ada pertanyaan ini orang tua ya Yigri di mana lewat ini? Janji jalan Tuhan. Takutnya Jibril. Jibril sekarang di mana? Menengok Ali ke atas. Tambus langit angka tujuh. Tak ada ya di atas. Rupanya Ali itu orang halal juga. Tak ada jadi di atas. Ali labiu ada juga Ali cuma lain Sayyidina Ali karamallahu wajah Ali ada juga di Amerika ada juga Ali petinju ada jalan Ali menengok sebelah kiri dan kanan Tamjus penglihatan Ali masrek dan mengeluh luar biasa Memang ana madinatul ilm wa aliyun babuha ya Allah. Nengok Ali ke kiri ke kanan masjid maghrib tidak ada. Nah, Jibril. Tak ada juga di atas tak ada. Bawah tak ada di mana nih? Nah, jalan dia. Iya. Gitu ya nang di hadapan Quran Jibril ini Padahika dahkatan syarikat mengalangkang Jibril tertawa ada suara tawa di dalam kita itu ada yang tertawa Jibril gitu, mengalangkang tertawa nah berarti Jibril kata-kata Muhammad itu biar selangit kadada jali di bumi ini kadada pada di hadapan kurang Tuhan ya Jibril luar biasa kedalaman ilmu Ali dan banyak perkataan Sayyidina Ali dikumpul di Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dijadikan satu buku kecil Al-Bayn min Qawli Ali bin Abi Talib 2000 butir mutiara yang pernah diucapkan Sayyidina Ali Al-Bay min hawli Ali bin Abi Thalib Beruntung, sangat beruntung kalau ada punya kitab itu Kata kecil kitabnya Al-Bay min hawli Ali bin Abi Thalib Di antara perkataan Sayyidina Ali yang mengandung hikmah ini contoh saja ya Perkataannya mutiara perkataan alik kalau laki-laki itu berbuat zina, memperbuat zina seribu kali dunia masih tersenyum. Tapi kalau kalau perempuan itu berbuat noda dunia menangis buat selama. Itu ucapan Sayyidina. Mengerti? Jaga wanita kalau kalau laki-laki itu berbuat zina seribu kali dunia masih tersenyum tapi kalau perempuan satu kali berbuat noda dunia menangis buat selamanya wahai adik-adik remaja putri jaga dan pelihara mutiara yang ada di batang tubuhmu yang yang kapal Betul? Kalau laki-laki ini seribu kali tulak berangkat dia ke masjid pakai baju takwa betakbiran hari raya Allah Akbar padahal bakas menyatur di hotel tahu tahu tapi kalau perempuan satu kali hamil sakampungan orang caci maki. Ah, ada papa buahnya baca maulid punya harap lagunya bari itu betianan kada balake. Jaga. Jaga. Jaga. Pergaulan-pergaulan bebas. Laki-laki sering menjadikan janji-janji yang palsu sebagai laki-laki siap bertanggung jawab tiga bulannya hamil kabur usainya kita kembali kepada pokok bicara salah Salat adalah murah rezeki yang kelima. Minggu tadi sudah kita bicara. Jadi kada macam-macam amalan sembahyang aja bujur akan. Kada usah ke Gunung Kidul. Kada usah mengaji tuyul, mengaji sugih. Rezeki murah apabila sembahyang benar. Dalil Ya Aba Hurairah Mur ahlaka bis salat Wastabir alaiha Satatika rizqa min haitsu la tahtasib Au kama Wahai Abu Hurairah Benarkan sembahyang Perintahkan kepada putra-putrimu benar mengerjakan sembahyang Aku jamin sebagai Rasulullah Kalau kau benar anak dan istrimu benar murah rezeki biar kau tidak berusaha rezekimu datang tapi apabila kau tidak benar semuanya walaupun bekerja berusaha tetap macet mak dulu dia pas sahabat mengalami makalnya Nanti sambil rumah kami itu kan biasa sambil yang anak sugih masih piring dia. Ini ini si parutis ini. Nang sambil rumah itu kan sambil yang kada kan talihat mesu siko maka sugi masih piring. Seorang nak yang bayar hutang lagi umat sambil Apa yang dimaksud Rasulullah? Sugih ini pertama ketenangan Ketenangan hidup itu ialah orang sunyi. Kita ini biar sunyi asal tenang. Biar aja sugih asal tenang. Maksudnya Nabi yang kedua sugih kaya dengan ilmu pengetahuan. Jadi kaya itu bukan dimaksud kaya harta. Berapa banyak orang yang punya harta meringkuk sedih menangis. Berapa banyak orang miskin dan susah kelangkang dan dalam ketawa. Di mana letaknya kesenangan ini? Di dalam sembahyang yang benar. Bahkan satu saat bisa diartikan rezekinya dengan, dengan rezeki yang halal dan diberi rezeki tapi kada halal halaluha hisabun wa haramuha iqabun yang halalnya diperiksa yang haramnya ditangkap diperiksa halalnya dan haramnya dijaga jadi kita ini ya serba lah kalau orang itu suge tapi kada ilmu pengetahuan Makanya guru kita sering berpesan kalau kau kau hendak sugih alim badahulu. Karena kesugihan itu tepat, menggunakan itu tepat karena dia berilmu. Kalau tidak berilmu kaya berbahaya. Yang kelima sudah kita bicarakan. Yang keenam beban orang tua yang paling berat. Sembahyang istimewanya bagi orang tua beban yang paling berat kalau punya anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muru auladakum bisalah anda sab'i sinin wadribuhum in balagha asharat Perintahkan putra putrimu sembahyang menjelang umur tujuh tahun. Wajib keluar lidah nah sembahyang. Kalau anak umur sudah tujuh tahun. Nah sembahyang. Bila tidak pernah keluar di, di, di lidahnya nah sembahyang, walaupun anak sembahyang berdosa. Kenapa tidak ada perintah dari orang tua? na sembahyang na sembahyang apabila tidak pernah mengeluarkan kata-kata perintah nak sembahyang maka resikonya ini akan sembahyang dia ada kiamat dituntut orang tuanya. Sudah sembahyang belum? Sudah. Sudah sembahyang belum? karena kan itu beban yang paling berat makanya saya sudah katakan anaknya untung-untungan juga kalau berhasil anak itu dalam dunia pendidikan belum kita kecap di akhirat dunia sudah mulia tapi sebaliknya kalau kita punya anak gagal dalam mendidik penderitaan itu belum kita alami dalam neraka dunia sudah dapat sekali lagi lah anak kalau kita gagal mendidik anak belum lagi di dunia belum lagi di akhirat siksa dan tanggung jawab kita dunia sudah kena tetapi kalau berhasil mendidik belum lagi di dalam surga dunia sudah dapat Maka itulah Al-Quran mengatakan anak itu kurata ayun pendingin mata hati penghibur pada saat mendapat duka kita. Tumpuan bergantung harapan di masa yang akan datang menyambung dinasti keturunan kita. Tapi betulkah anak yang taat? Perhatikan anak pulangnya itu sembahyang kada. Pulang sekolah jam 2 seperapat. Allahu Akbar. Apakah sudah sampai Guntalik hadisnya? Quran ini sudah sampai fakhalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya akan terjadi nanti satu generasi yang berpindah dari generasi ke generasi ada generasi itu khalqun adaa'us shalah yang menyia-nyia perlu sekolah pada sembahyang perlu rapat dari sembahyang perlu kerja daripada sembahyang Allah Akbar kalau saja bupati mengundang apalagi presiden mengundang jam 9 harus ada di istana jam 8 sudah siap berangkat kalau Allah mengundang jam 12 lewat 30 menit Johor jam 2 Apakah hebat undangan Allah? Apakah hebat undangan manusia? Mungkin sudah sampai hadis itu menurut penelitian dulu. Kita baca hadis bukan menyinggung kepada pendidikan, bukan menyinggung kepada orang. Ya Salman, Ya Salman, satakunu fi akhir zaman kana umara'uhu fasaqatan wa wuzara'uhu fajaratan wa umana'uhu khunatan yudayyi'una as-salam wa yattabi'una as-shahawat fa in adraktumuhum fasallu salatakum liwaqtih hadis Rasulullah ini 14 abad yang silam pernah diucapkan Rasul tentang gambaran umat akhir zaman. Salman akan terjadi problema umatku di akhir zaman. Karena umarau fasakatan yang memimpin tampuk pemerintahannya pasek-pasek itu di akhir zaman kayaknya yang memimpin tampok pemerintahan pasik-pasik bahkan tega-teganya tiga umat Islam memilih pemimpin orang kafir gara-gara uang selawil atau 25 ribu Allahu Akbar Ini hadis karena umara urufa sifat. Wa wuzara urufa jarat. Menteri-menterinya zalim-zalim dengan dalih untuk membantu rakyat dengan dalih untuk untuk memberikan bantuan pada rakyat tapi semestinya mempertebal kantong mereka wa uzara'uhu panjawatan pimpinan pucuk pemerintahannya fasik menteri-menterinya zalim nanti ini nanti lihat saja apa sudah terjadi apa belum wa umana'uhu khunatan yang diserahi amanah tulas-tulas orang sekarang setelah dilantik misal DPR DPR Dewan Perwakilan Rakyat wakil rakyat dengan rakyat mana hebatnya dua hebat rakyat ya wakil rakyat ya. wakil iya, iya presiden lawan wakil mana hebat hebat presiden wakil rakyat dengan kita hebat sama hebat kita tapi nyatanya ya, ya. hebat aturannya semestinya hebat wakil rakyat hebat rakyat daripada wakil rakyat itu wakil nyatanya mereka yang menentukan bahkan minta perumahan minta tunjangan gaji sementara banyak masyarakat yang terjadi terkena musibah tanah lumpur busung lapar kenapa macam Allah Allah busung lapar napa sebutnya lagi napa napa lain dari busung lapar gizi buruk dia dan di guru talib gizi buruk mah Allah gana gue gizi buruk tadi alamnya kaya raya alamnya merimpah ruah hasil alamnya luar biasa batu bara batu besi ditanami kelapa sawit ditanamin apa mereka karet apa saja banyak hasil alam. sementara rakyatnya bagaimana gizi buruk busuk lapar wa umana khunatan bersumpah demi Allah demi Allah demi Allah kami berjanji pula akan mensejahterakan rakyat Republik Indonesia. Oyo, Quran dibalak-balak. Ujar kurang bahari. pali pituk inya bersumpah demi Allah tu biasa. Jangan demi Allah. Quran jajaknya. Umatku di akhir zaman wahai Salman kana umara'uhu fasaqatan wa wuzara'uhu fajaratan wa umana'uhu khunatan yang diserai amanah khianat tidak menjadi rahasia lagi berapa triliun bank mandiri berapa triliun bank di ini berapa buluk berapa instansi-instansi instansi terkait semuanya umat adalah umanahu khunatan diserai aman khianat cek periksa ketipinya agamanya Islam wa umanahu fajarat wa umanahu khunatan yang lebih jahat lagi nanti di akhir zaman. Yudayyi'una salah tidak ada waktu rapat entropsi tentang sembahyang. Di dalam rapat tidak berani turun karena gara-gara waktu sembahyang. Semuanya diam dan terpaku pemikiran membicarakan untuk kesejahteraan rakyat rakyat dengan dalih sampai sembahyang terakhir. Itulah nasib umat Rasul di akhir zaman. Kembali kepada pokok pembicaraan kita, beban yang paling berat. Orang tua memelihara anaknya, memerintahkan anak sembahyang, ko sembahyang, ayu yang sudah kaika muliknya jam dua sibuk inya di tengah jalan bahuluna jam setengah tiga pacul baju lepas baju uyo makan perai sembahyang pertanyaannya apakah sembahyang itu menguat apakah sekolah itu menguatkan agama atau merusak agama jawab masing-masing jawab masing-masing Apakah sekolah itu menguatkan agama atau sekolah itu merusak agama? Tapi menurut biarlah kita kada keluar lidah nak sembahyang asal orang tua sembahyang daripada perintah sembahyang tapi kita kada sembahyang bujur kita kadang-kadang salah menyuruh nak sembahyang tapi kita sembahyang dua lagi ini daripada menyuruh sembahyang mama abahnya ada salah Nah sembahyang abah apa abah pensiun pensiun apa sembahyang Jadi beban yang paling paling lihat saja di, di, di rumah tangga kita masing-masing. Bila abahnya mamanya sembahyang mampar tikar si, mampar sejanya. Allah. ujar mama Allah. Umur empat tahun menangis terus. Dihiga tuh handak mak sembahyang. Oh iya kaya jangan. Ay, jangan jangan sembahyang karena empat tahun ini umurnya mahaur mahaur mahaur abaikan dah ulun yang ulun ulun bila dan biak biak mendahakun biak biak Allah akbar kita sembahyang anak otomatis sembahyang lebih baik kita tidak menyuruh anak sembahyang tapi kita sembahyang daripada menyuruh anak sembahyang kita kada sembahyang maka anak niat katuju sujud hati iya, hati yang buah nyanyi paling katuju sujud no sujud sujud besongkom songkom sujud sokan Jarna Abbas Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Asih je sujud lagi Unggih-unggih sujud Nang mama lalu apa Jatuh di belakang Eh Jangan berunggih-unggih enak banget jadi menurut ulun kan mungkin tuh bahadi nun inya aja undi undi nambah berambah bahaya tuh abahnya bila abahnya ungi ungi nah tuh cagar bading kan amun anak adingnya amun anaknya aja ungi biar tak baliknya ada apa apa jadi jangan jangan ada beban beban buat anak tuh ungi ungi jauh badim nggak ada abahnya jangan balik dalam ungi ungi wadribuhum nah ini mulai kasar orang tua mulai keras kalau umur tujuh tahun nak semayang semayang tuh semayang semayang masih ada jadi masih masalah Cuma perintah wajib keluar. Wadribuhum in balaga asyara sin Pukuli. Munya kada sembahyang orang tua berlaku kejam dan kasar. Jangan terjadi seperti kata peribahasa kecil teranjak anja besar nanti terbawa-bawa. Maya bila ada sembahyang nah. Pertanyaan, pernahkah kita memukuli anak kita gara-gara tidak sembahyang? Kita bisa memukuli anak kita gara-gara tidak mau menukarkan rokok di pasar, di toko, di kios. Lain, lain gitu. Tapi jar, tapi dibilang di dalam kitab fikih gairah mubarak Pukul menjarai aja. Pukul memberikan pelajaran. Jangan sampai menyakiti nya ada juga kejadian di hulu sungai dalam sudah lukis haka kasasarikan lawan anak sarik benar kada sembah ya kada kada kan masalah yang lain aja kada semaunya, pukuli habis sudah memukuli liur kesia-sia ditimbai dia pindai sarianan kada keluar bah bah Nah abah mati sama anakku di emak eh, sayangnya eh, anakku eh. naik kiri kiri sekalinya pisang satu dun habis. Nah itu lain Jadi baik kaparapan pisang apa? baik makan pisang sih daripada keluar. Ketujuh. Ketujuh Kehebatan sembahyang adalah asal benar sembahyang itu benci mengerjakan maksiat. Hati orang yang sembahyang itu benci mengerjakan maksiat. Asal sembahyangnya benar. Dengan dalil inna salata tanha anil ma'ruf Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, si Ano itu seseorang itu sembahyang tapi dia setuju maksiat?" Dijawab oleh Rasulullah, "Sembahyangnya tidak benar." Saya sudah katakan, sembahyang itu rukunnya 13. 13 itu kalau dikerjakan sembahyang itu semenit selesai. Rukun yang 13 yang dibicarakan dalam fikih itu hanya syarat. Nang rakaat kedua ulangan daripada yang pertama yang 13 itu rukun sembahyang 13 itu dibicarakan sarakaat aja adapun rakaat kedua ulangan dari rakaat pertama semenit sarakaat selesai termasuk sudah tumak rina tetapi mengaji ilmunya tiga tahun bertahun apalagi mengetahui sampai rahasia-rahasia sembahyang rahasia gerakan gerakan sembahyang nah kenapa sembahyang Allah tangan gitu Allah lidah, Allah di tangan, Allah di hati. Allah. Tangan sudah isyarat Allah alif lam lam ha. Kalau nya itu Allah. Ini di nang di ujung-ujung talinya nang ini lahmat matai udunai Allah. Isyarat apa? tunduk kalau sama pak polisi hormat pak tapi lawan Allah harus dua Allah karena ada orang sama yang usalli Allah dan, nah itu Imam Syafi'i matur luar biasa kenapa maka maka meletakkan tangan ke atas pada ke atas pada perut ke atas pada pusat ke bawah pada apa ini ke bawah pada dada itu bagus hisar apa? Ke atas pada pusat, ke bawah pada dada. Nang di tangan kanan ke atas, tangan kiri di bawah. Semua ada rahasia. Belum lagi mengaji ilmu rukunnya, sedangkan gerak-geriknya rahasianya sudah banyak memakan menyita waktu. Kenapa rokok maka disuruh? Seluruh takbir intikal Allahu Akbar terkecuali pada ketika tidak sami Allahu liman hamid. Kenapa maka sami Allahu liman hamid? Seluruhnya karena Allahu Akbar. Nang sami Allahu liman dan ini semuanya kan tidak. Lain pada itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa maka ya, tidak sami Allah? Semua itu ada rahasia. Jadi Allahu Akbar adalah isyarat daripada tunduk di hadapan Allah. Imbah itu sembahyang, imbah sembahyang, selesai sembahyang, lalu baduitan pemainan, bujurkah tunduk di hadapan Tuhan tadi tidak tidak Allahu Akbar tunduk di hadapan Allah imbah itu tulak kapasar kada udung. sambah yangnya kalau sembahyangnya benar dengan sendirinya benci hati maksiat Sedangkan sendirinya hati benci mengerjakan maksiat Inna salata tanha anil fahsa Yang kedelapan, sembahyang adalah kesempurnaan rukun Islam yang terlihat. Sembahyang itu adalah kesempurnaan rukun Islam yang kelima. Satu kita kerjakan rukun Islam sembahyang habis Kalima limanya Karena di dalam sembahyang tercakup rukun Islam yang kelima. Pertama mengucap dua kalimat syahadat dalam sembahyang. Kedua mendirikan sembahyang jelas. Ketiga mengerjakan puasa. Orang sembahyang boleh sambil minum. Nih sembahyang maka itu namanya takbiratul ihram muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim dimulai dengan takbiratul ihram disudahi dengan salam Allahu akbar takbiratul takbir yang diharamkan apa artinya takbir yang diharamkan ini satu gelas air di samping saya adalah halal tapi begitu saya Allahu Akbar haram diminum. Bilanya assalamualaikum selamat sampai haram minum Ya. Boleh aja loh kok. Iya, iya, sudah-sudah sampai dah kada haram lagi. Hmm. Jangan ditawai. Haus puasanya tahun Maka ada puasa kaguru haram puasa tahunan. Nah itu dalam sembahyang puasa. Dalam sembahyang ada zakat. Zakat mana lugat at Sembahyang ada suci. suci nya tiga. Suci teman suci pakaian, suci anggota dari para majlis yang tidak dimaafkan. Artinya orang sembahyang ada dua zakat. Karena zakat at-tathir iya, berbersihkan diri. Haji sembahyang hayat. Haji makna pada lugat kasdu baitil haram tujuan ke orang sembahyang kemana mana orang sembahyang kemana mana ke baitullah Jangan seperti mana cerita ada kisah kawan ulun. Mamanya ini belajar tasawuf bagi kehidupan. Nang bagi kehidupan itu jago tasawuf. itu kata belajar malik. Dua batalu belajar tasawuf. Boleh ke rumah yang bebalakan kiblat. Ma biar mai tebalak mai kiblat kenapa mas sampai kemana sampai Ika pun sakulah darussalam nak ai balung lagi. Guru tu nak ai sampai gini. Sampai bunganya. <laughs> Badalil aina ma tuwallu fatamma wajhul. Aina ma tuwallu fatamma di situ bukan makam makam balbal lain sembahyang dalilnya lain dalil orang manusia ada lawan Allah dimanapun kita senantiasa ingat lawan Allah aina matuan lupa sama wajah Tuhan senantiasa mengintai dan mengikuti kita diulah dalil oh kadang mau sembahyang itu ada kiblat dalam tasawuf kiblat sembahyang tiga soal dengan kada ada jalan tadang guru bakri aja memadakan sembahyang tiga kiblat. Tiga kiblat. Kiblat dada ke Baitullah. Kiblat hati ke Allah. Kiblat mata ke pas sujud. Jangan sembahyang Allah. kan dua kiblat kiblat mata kabeh kita Allah sejadah tapi oleh karena itu kata Imam Syafi'i kalau sejadah itu macam mengganggu kita ingatan dengan Allah tutupi dengan kain putih. Misalnya Allah bayar Pak Haji sejadah. Tahun ini Pak Haji tulang-tulang kemater ke lapangan permudahan jepang sejadahnya hanyar tulah nah itu kan cocok nih tuh nang tunduk itu pula, ini, ini. kepala Allah jangan dada Allah itu orang bongkok semayang kadeba ilmu dada ka baitullah hati lawan Allah mata ka pasujudan kiblat tiga sembilan yaitu adalah sembahyang gambaran surga dan neraka kalau kita sembahyang itu sudah menjadikan gambaran surga. Contoh. Kalau kita musafir sembahyang, nangkawa dijamakkan Johor dengan asas. Maghrib dengan isya. Subuh ada Ini gambar kehebatan Johor dengan asar Baik jamaah kadim atau jamaah akhir Biar kita bicarakan tidak kasar loh Tamam Tapi kan musafir boleh juga di jamaah. Johor dengan asar berapa jumlah rakaat? 8 Bila sembahyang Johor dengan asar Dibuka pintu surga 8 Maghrib dengan Isya berapa rakaatnya? tujuh pintu neraka ditutup pintu neraka buka surga tutup pintu neraka cuma sekadar buka lawan tutup bisa aja dibuka pintu surga dikeluarkan ditutup supaya orangnya tak kurang ini jahat benar atau nah jadi penentuannya dua subuh bilanya sembahyang betul-betul dibuka pintu surga keluar ditutup pintu neraka jangan kada bila bilanya kada sembahyang dibuka pintu surga dimasukkan ke dalam neraka ditutup ngerti lah jadi surga dan neraka sembahyang itu gambaran Delapan rakaat Johor dengan asar gambaran pintu surga Maghrib dengan Isya dapat dijamahkan gambaran pintu neraka cuma sekadar buka dan tutup di mana orangnya terserah bilanya sembahyang subuh betul-betul masuk surga tutup neraka bilanya kada sembahyang dibuka pintu surga keluar ditutup orangnya tak dalam pintu neraka nah, ini ini gambar surga dan neraka Kesepuluh sembahyang adalah menjamin kesehatan batang tubuh. Allah Sembahyang ditinjau dari segi kesehatan. Maka itulah gerakan rokok supaya kita sehat Rokok tuh jangan sampai kajat-kajat dibilang begitu itu kasar hatin wahidatin seperti papan setampik lurus antara tulang belakang dengan awak kita lurus misalnya di badiri maaf diri panat boleh Nena. rokok. Tangan tidak menjadi itibar. Nah, menjadi itibar punggung. Gitu nah. Jangan di Ini karena kancang. Kan nah, nah. Ini nah. Ini nah. nah. Andai kata diletakkan telur di atas belakang, tidak gugur ke muka, tidak gugur ke belakang. Diandak telur di atas nah Bung Dito kemana gurunya kalau gurunya kemana ke belakang kalau Dito pak kamu kamu nah supaya ini kuat kuat dan ini kencang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda inna fis salati syifaan Inna fis salati syifaan. Saya sudah katakan Rasulullah berumur 63 tahun tidak pernah sakit-sakit. Kenapa beliau gerak langkah? Antara jam 8 jam 9 duha. Nah, bukan lari pagi. Bukan main pole. Bukan badminton. Antara jam 8 jam 9 adalah duha hatta idza syamsun badat karumayhina salla bi isyratin wa qur'an tala malam tahajud di mana otot-otot kita dan urat-urat kita dalam keadaan kaku bangun lalu laksanakan sembahyang tahajud darah tinggi kurang wa minal laili fatahajjad bihi nafidatal lak asa rabbuka ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda inna bis salati syifaan di dalam sembahyang itu terdapat kesehatan yang terakhir sembahyang yang ke-11 yang terakhir sembahyang adalah ibadah yang paling lengkap kumpulan daripada tapakur. Tapakur ada. Ingat kepada Allah Tasbih ada. Dikir ada. Istighfar ada. Langkap sembahyang itu. Baca Quran ada. Apa saja ibadah lengkap sembahyang paling lengkap ibadah karena sudah lengkap lengkap jawab bicara kita selesai Demikianlah mudah-mudahan kita dan keluarga kita diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayah dalam melaksanakan sembahyang dan rasa besar dalam hati mereka dalam mengerjakan sembahyang sehingga sembahyang menjadi kehobian dalam jiwanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata hubbi ba'ilaiya min dunyakum atanzur aktif wanisa wajuilat qurratu aini fis mudah-mudahan kita dapat maaf Amin.